Alhamdulillah pagi ini kembali kita berjumpa <clears throat> untuk melanjutkan kajian tentang sebab-sebab bertambahnya iman dan berkurangnya. Kemarin kita sudah menjelaskan salah satu di antara cara agar iman bisa bertambah adalah mentadabburi Al-Qur'anul Karim. Ayat-ayat yang berkaitan dengan hal itu sudah kita terangkan. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala menyatakan ولا يزال العبد يستفيد من هذا التدبر لكتاب الله ويشهد قلبه فيه من العلم ما يزيد في إيمانه ويقويه كيف لا وهو يجد في القرآن ملكا عظيما رحيما جوادا جميلا هذا شأنه فكيف لا يحبه وينافس في القرب منه وينفق أنفاسها في التودد إليه وكيف لا يكون أحب إليه مما سواه وكيف لا يؤثر لا يؤثر رضاه على رضا كل من سواه وكيف لا يلهج بذكره ويسير حبه والشوق إليه والأنس به huwa ghida'uhu wa waqutuhu wa dawa'uhu bihaitsu in faqada dzalik fasada wa halaka wa lam yantafi bihayati seorang hamba selalu mengambil faidah dari mentadaburi kitab Allah ini hatinya pun menyaksikan bahwa di dalam Al-Quran banyak terkandung ilmu yang bisa menambah imannya dan menguatkannya. Bagaimana tidak, padahal dia menemukan di dalam Al-Quran satu zat yang menjadi raja yang agung, penyayang, jawad, Jawat teh berehan Berehan itu apa? Tukang ngasih-ngasih itu apa? Dermawan Jamilan Begitu indah Inilah yang akan dia dapatkan di dalam Al-Quran tentang Zat pengatur seluruh kehidupan Dia menemukan Allah di dalam Al-Quran sebagai raja yang agung, penyayang, dermawan, indah. Bagaimana mungkin seseorang tidak akan mencintainya dan tidak akan berlomba untuk mendekat kepadanya. Kalau di dunia ada orang yang kaya, berpangkat dan baik. Suka menolong, suka ngasih Bagaimana sikap kita kepada dia Pasti ingin mendekat Ingin kenal Ingin menjadi orang yang selalu berada di sebelahnya Kenapa? Untuk memperoleh kebaikan dari orang tersebut. Dia kaya raya. Dia berpangkat, dia berkuasa, dia juga baik, bagir. Dia full senyum, ramah, hadeka semah, familiar. Siapapun ingin dekat akan berlomba untuk menjadi orang terdekat dengannya. Selain itu dia juga mencintainya. Bayangkan itu baru orang. Ini Allah Azza wa Jalla bagerna tulungan. Dermawannya tidak ada yang menyamai. Pengasih penyayangnya tidak ada yang menandingi. Itulah Allah Azza wa Jalla yang akan didapatkan informasi seperti itu di dalam Al-Quran. Maka orang yang mengetahui itu dia akan mengorbankan seluruh jiwa raganya untuk meraih kasih sayangnya. Bagaimana mungkin orang yang tahu bahwa Allah seperti itu tidak akan menjadikan Allah itu lebih dicintai daripada yang lainnya. Akan lebih mengutamakan keriduannya daripada keriduan yang lainnya. Bagaimana mungkin hati ini tidak akan tenang dengan berzikir kepadanya. Pasti tenang. Sehingga rasa cintanya, rasa rindu kepadanya, menyenangi, menyukai berdua dengan berdua-dua dengannya merupakan konsumsi atau nutrisi serta obat bagi jiwanya. Apabila seluruhnya itu hilang dari dirinya, dia akan binasa, akan rusak dan binasa dan merasa bahwa hidup ini tidak ada manfaatnya. Itu perkataan Al-Imam Ibn Qayyim dalam kitab Al-Fawaid Tentang seorang hamba yang mengambil faidah dari mentadaburi Al-Quranul Karim Jadi pertama Faidah dari mentadaburi Al-Quran Dia akan mengenal siapa yang menurunkan Al-Quran Itu Allah Azza wa Jalla dengan seabrek sifatnya dan namanya Berkata Imam Al-Ajuri dalam Akhlaqu Hamalatil Quran, "Wa man tadabbara kalamahu 'arafa Rabb 'azza wa jalla wa 'arafa 'azima sultanihi wa qudratihi wa 'arafa 'azima tafaddulihi 'alal mu'minin wa 'arafa ma 'alayhi min fardhi ibadatihi fa alzama nafsahu al-wajib." فحذر مما حذر مولاه الكريم فرغب فيما رغب ومن كانت هذه صفاته عند تلاوته للقرآن وعند استماعه من غيره كان القرآن له شفاء فاستغنى بلا مال وعز بلا عشيرة وأنسى مما يستوحش منه غيره wa kana hammuhu inda tilawati lisurah idza iftatahaha mata itta'adha bima atlu wa lam yakun muraduhu mata akhtimu surah wa innama muraduhu mata aqilu anillahil khitab wa mata azdajir mata tabir lianna tilawatal quran ibadah la takunu bi ghaflah wallahul muwafiq lidzalik Kata Imam Al-Ajuri Kita kan pasti baca Quran tiap hari ya Coba perhatikan adab ketika Baca Al-Quran agar kena di hati Agar melahirkan ketenangan di hati Agar betah berlama-lama membaca Al-Quran Agar tegurung gusuh, tegerges gedebuk di nama baca Al-Quran Tidak terburu-buru ingin selesai Kata Imam Al-Ajuri, siapa orang yang mentadaburi kalamullah? Mentadaburi itu apa? Menelaah maknanya, menghayati maknanya. Maka dia akan mengenal Rabbnya. Mengenal keagungan kekuasaannya. Mengenal agungnya karunia yang dia berikan kepada orang-orang mukmin mengetahui apa yang menjadi kewajiban dia untuk beribadah kepadanya. Jadi siapa orang yang mentadaburi Al-Quran akan kenal siapa Allah. Bagaimana kekuasaannya. Bagaimana bagernya karunia yang Allah berikan kepada orang mukmin Dan bagaimana kewajiban ibadah kita kepada dia. Fa'alzama nafsahul wajib. Dia akan mengkomitmenkan dirinya kepada isi Al-Quran Dia akan menjauhi apa yang disuruh untuk dijauhi dalam Al-Quran Dia akan memotivasi diri untuk meraih apa yang diiming-imingkan oleh Al-Quran Siapa orang yang sikapnya demikian ketika membaca Al-Quran Atau ketika mendengar Al-Quran maka Quran akan menjadi obat baginya. Maka dia akan kaya raya sekalipun tak berharta. Dia akan menjadi orang mulia sekalipun tanpa pengikut setia. Dia tidak akan merasakan kesepian sekalipun dia bersendirian. Dan cita-cita atau tekadnya ketika membaca satu surat Ketika dia membaca satu surat Apa yang menjadi fokus perhatian atau target dia dalam membaca itu Adalah mata atta'idhu taidu bima atlu Kapan saya bisa mengambil pelajaran dari apa yang saya baca Pelajaran apa yang bisa saya serap dari apa yang saya baca Bukan berapa halaman lagi target saya hari ini harus saya baca. Bukan itu. Tapi targetnya adalah sejauh mana saya bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat dan surat yang saya baca. Sejauh mana saya bisa mengambil pelajaran? Karena tilawah Al-Quran itu ibadah tidak boleh dilakukan dengan cara yang lalai sambil melamun sambil ngel, eh, malaweng sehingga hanya di mulut, tidak sampai ke hati. Dan ini yang menjadi bibit lahirnya komunitas khawarij. Sebab kata Rasulullah Wasallam khawarij itu adalah Al Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Mereka membaca Al-Qur'an tapi bacaannya itu tidak melewati tenggorokannya. Artinya apa? Tidak sampai ke hati. Cuma sampai di mulut. Tidak sampai di hati maknanya tidak dengan penghayatan terhadap apa yang dia baca. Akibatnya tidak berbekas. Tahajud mereka rajin, saum mereka merajin bacaan Al-Quran rajin, tapi kata Rasul SAW, yakhrujuna minal millah kama yakhruju as-saham ramiyah. Dia keluar dari agama ini seperti lepasnya anak panah dari dari busurnya. Sampai Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika mendatangi kaum Khawarij terlihat ahli ibadahnya mereka keningnya hitam karena rajinnya ibadah. Matanya kata orang Sunda mah celong karena jarangnya tidur malam mereka mereka habiskan untuk ibadah. Bibir-bibir mereka itu kering karena berzikir dan membaca Al-Quran. Hebat ibadahnya. Tapi tidak ada penghayatan. La disebutkan yaqra'una Quran la yujawizu taraqiyahum. Mereka membaca Al-Quran tapi bacaannya itu tidak sampai ke tenggorok. Tidak melewati tenggorokannya. Mandek sudah di mulut. Tidak sampai ke hati. Tidak ada penghayatan dan tentu saja tidak bisa istifadah ilmu. Makanya keimanan mereka yang sangat tinggi, semangat ibadah mereka yang sangat besar yang tidak dibaring dengan ilmu melahirkan ekstremisme dalam bersikap. Mengkafirkan orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar, mengkafirkan para pemimpin yang melakukan satu dua kesalahan dan seterusnya. Ini diakibatkan dari hanya membaca Al-Quran sekedar di mulut. Padahal kita kan selama ini baca Al-Quran gitu ya. Targetnya harus tamat sebulan dalam uh, satu, satu, satu juz sehari. Sebulan tamat. Odoi apa? Hah? Adaj One day One juz Adaj One day One juz Hanya baca, Tidak sampai ke hati Oleh karena itulah Allah SWT memerintahkan hamba-hambanya untuk mentadaburi Al-Quran Bukan sekedar baca Al-Quran dalam surah An-Nisa 82 menyatakan Afala yatadabbaruna Al-Quran Walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Maka apakah mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an? Seandainya Al-Qur'an datang bukan dari Allah, andai Qur'an itu karangan orang, karangan makhluk, niscaya mereka akan menemukan ikhtilaf yang banyak di dalamnya. Ikhtilaf itu ketidaksinkronan. Ikhtilaf itu patojaiyahnya antara ayat satu dengan ayat yang lain. Patojaiyah teh berbenturan, bertolak belakang, kontradiktif, tanakud. Itu yang akan ditemukan bila di dalam Al-Qur'an kalau Al-Qur'an bukan wahyu Allah. Makanya karena Al-Qur'an datang dari yang maha sempurna, Qur'annya juga sempurna. Tidak ada pertentangan satu ayat dengan ayat yang lain. Sehingga bila ada orang menyatakan ayat ini bertolak belakang dengan ayat itu, otak dia yang mempertentangkan. Bukan kedua ayat itu yang bertolak belakang. Dalam Muhammad 24 Allah berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha?" Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran Ataukah di dalam hati mereka ada penutup Disegel, nggak bisa terbuka, nggak bisa menerima Jadi Allah dalam ayat ini menceritakan dua pihak Terhadap Al-Quran Pertama mentadabi Al-Quran Kedua yang tidak mentadabi Al-Quran Kata Allah hati mereka sudah ditutup Surah Sod ayat ke-29 menyatakan Kitabun Angzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Inilah kitab yang kami turunkan dia kepadamu yang penuh barokah agar manusia mentadaburi ayat-ayatnya bukan sekedar membaca mentadaburi ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal bisa mengambil pelajaran dari hal itu. Allah pun menjelaskan bahwa sebab ya tidak diberi hidayahnya orang yang sesat dari siratal mustaqim karena dia tidak mau mentadaburi Al-Qur'an dan sombong takabur gengsi untuk mendengar Al-Qur'an. Makanya Allah sesatkan dia. Allah nggak berikan hidayah. Karena apa? Karena sikap dia yang berpaling dari Al-Qur'an. Allah berfirman dalam Al-Mu'minun 6668 tiga ayat 66 67 68 Allah berfirman, "Qad kanat ayati tutsla 'alaikum fakuntum 'ala aqabikum tankisun." mustakbirina bihi samiran tahjurun afalam yatadabbarul qawla am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahumul awwalin kata Allah azza wa sungguh dahulu waktu di dunia ini dialognya di akhirat ucapan Allah yang disebutkan di dalam ayat ini diucapkannya di akhirat kepada para ahli neraka di kalangan orang-orang kafir Kata Allah dulu, ayat-ayatku ketika di dunia telah dibacakan kepada kalian. Tapi kalian itu malah mundur ke belakang. Menolak, tidak mau menerima. Mustakbirina bihi. Kalian itu istikbar. Kalian itu sombong terhadap Al-Quran. Gengsi. Mendengar aja nggak mau. Apalagi membacanya, apalagi meyakin dan mengamalkannya ya kalian terus-menerus dalam dosa dan maksiat maka apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an ini ataukah belum datang ataukah am ja'ahum malam ya'ti aba'uhumul awwalin apakah belum datang kepada mereka apa-apa yang dahulu nenek moyang mereka juga peringatan ini sudah datang kepada mereka di dalam surah Al-Anfal ayat 2 Allah menyebutkan ciri orang beriman salah satunya adalah bila dibacakan ayat kepada mereka apa yang terjadi? Bertambah imannya. Bertambah iman itu karena tadabur Sudah sering saya ungkap setiap lafaz iman dalam Al-Qur'an di dalamnya sudah tercakup ilmu. Sehingga kalau umpamanya orang-orang mukmin dibacakan Quran nambah imannya karena ketika dibacakan ilmunya bekerja pada dirinya ketika mendengar Al-Qur'an. Bagaimana kerja ilmunya? Dia menghayati karena faham maknanya. Dia hayati nyerap karena ati sumarambah karena bayah. Akhirnya dia bertambah keimanannya. Allah berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Orang mukmin itu hanyalah pakai hanyalah ya innama. Kalau enggak ada poin-poin ini berarti dia bukan orang mukmin. Orang mukmin itu hanyalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah bergetar hatinya karena takut. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang yang takut kepada Allah di kalangan hambanya hanyalah orang-orang berilmu. Ilmunya melahirkan keimanannya. Makanya orang beriman ketika disebut nama Allah takut, bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana dan bila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami Maka bertambahlah keimanannya Dibaca Al-Quran Kepada mereka bertambah Apalagi kalau mereka baca sendiri Mana yang lebih besar pengaruhnya Mendengar ataukah membaca Membaca lebih besar pengaruhnya Karena di dalam membaca pasti ada mendengar mendengar suaranya sendiri. Ketika umpamanya seseorang baca Quran tanpa suara hanya mata, bibir dan hati tapi gegeryeman. Cuma disirkan bacaannya. Ada penghayatan. Mata melihat kepada mushaf. Hatinya fikirnya menghayati isi bacaan Mulutnya mengucapkan Maka berpadu tiga unsur Mata, hati dan fikiran serta mulut Ini akan melahirkan kekhusyuan Lahirlah ketenangan, ketentraman Kenyamanan di dalam hatinya Ketika bacaan itu dikeraskan mengeluarkan suara Suaranya lebih mengkondisikan, terdengar oleh telinga. Jadi tidak hanya masuk tidak hanya ada masukan melalui mata ya yang masuk ke hati. Tidak hanya melalui mulut, tapi telinga juga ada masukan. Karena ada suara yang diucapkan terdengar masuk ke telinga. Lebih mendorong dia untuk lebih khusyuk di dalam menghayati. Makanya Dianjurkan salat malam itu dikeraskan, maghrib, isya, subuh, termasuk tahajud walaupun sendirian keraskan. Kalau tidak ada orang lain di samping. Karena dengan dikeraskan lebih mengkondisikan hati kita untuk lebih khusyuk. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya bertambah keimanannya. Padahal yang berfungsi hanya telinga dan hati. Ketika mendengar ada orang baca didengar hayati itu pengaruhnya besar. Apalagi kalau dia yang mengucapkan dan matanya juga melihat. Unsur badan yang terlibat di dalam hal itu lebih banyak lagi. Mulut terlibat, mata terlibat, telinga terlibat, ya, hati terlibat. Kalau mendengar hanya dua, hati dan telinga. Mulut diam, mata juga merem. Tapi pengaruhnya sudah luar biasa berupa pertambahan iman. Faidah liat alaihim ayatu zadathum imana. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah bertambah keimanan. Apalagi kalau dia membacanya sendiri. Allah pun mengabarkan tentang orang-orang soleh dari kalangan ahlul kitab. Ini pendeta pendeta Yahudi dan Nasrani ya ketika mendengar Al-Qur'an dibacakan mereka tersungkur sujud menangis dan tambah khusyuk tambah takut akhirnya mereka masuk ke dalam ajaran Islam kenapa karena ada ilmu mereka faham apa yang mereka dengar Kelab dengan kitab yang sudah sampai kepada mereka Allah berfirman dalam Al-Isra 107 sampai 109, "Qul aminu bihi aw la tu'minu. Innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla 'alaihim yakhruna lil adqani sujjada. wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula wa yakhruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a." Katakanlah Kalian beriman kepadanya atau kalian tidak beriman, ya? Beda pengaruhnya. Sesungguhnya orang-orang yang sudah diberikan ilmu sebelumnya, bila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, mereka tersungkur sujud. Ini ahlul kitab. Mereka berkata, Maha suci Rabb kami, sesungguhnya janji Rabb kami itu pasti benar mereka tersungkur sujud sambil menangis dan bertambahlah kekhusyuan mereka. Allah pun dalam surah Al-Hasyr 21 mengabarkan seandainya Quran ini diturunkan kepada sebuah gunung pastilah gunung tersebut merasa berat menerimanya. Takut lalu berpecah, meledak saking takutnya kepada Allah Azza wa Jalla. Padahal gunung terbuat dari apa? Batu cadas. Batunya eh, gunungnya jangan dibayangkan gunung di Indonesia. Kebanyakan gunung di Indonesia apa? Tanah pohon gitunya. Adalah batunya cadasnya. Tapi ini gunung di sono loh. Ketika ayat ini turun. Gunung di Mekah di Madinah. Itu cadas hungkul. Batu yang sangat kuat. Batu yang bertumpuk-tumpuk menjadi gunung yang kokoh kuat. Bila Quran diturunkan kepada mereka meledak itu gunung, pecah berkeping-keping saking takutnya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan perumpamaan ini Allah berikan kepada manusia agar manusia itu mikir. Manusia lebih kuat dari gunung atau lebih lemah? Lebih lemah. Manusia mah terdiri dari daging dan tulang, darah dan otot-otot yang lembek gitu ya. Jadi jauh lebih lemah. Gunung terbuat dari batu yang sangat kuat. Gunung aja pecah kalau Quran diturunkan kepada gunung tersebut. Allah berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun." Kata Allah Azza wa Jalla seandainya kami menurunkan Al-Qur'an ini ke atas sebuah gunung pasti kamu akan melihat gunung ini khasyan, ketakutan, mutasaddian min khasyatillah, hancur berkeping-keping karena takutnya kepada Allah. Itulah perumpamaan yang kami berikan kepada manusia agar manusia itu mikir. Allah Azza wa Jalla pun mensifati Al-Quran dengan sifat ahsanul hadith Sebaik-baik ucapan Karena Al-Quran adalah ucapan siapa? Ucapan zat Yang sangat indah Allah Azza wa Jalla Ucapannya seindah-indah ucapan Sebenar-benar ucapan Sejujur-jujur ucapan Siapa yang berbicara dengan Quran pasti benar. Siapa yang berbicara dengan Al-Quran berarti dia telah melakukan sebaik-baik ucapan. Maka efek dari baiknya ucapan itu mengakibatkan kulit kita yang menurut kita mati, kulit kita, menurut kita mati, padahal dia hidup, itu bergetar karena takutnya kepada Allah Azza Allah berfirman dalam Az-Zumar ayat ke-23. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allahu nazzala ahsanal hadis. Allahu nazzala ahsanal hadis. Kitaban mutasyabiha mathaniya taqsha'irru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum Thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha wa man yudlilillahu fama lahu min had. Allah lah yang telah menurunkan sebaik-baik ucapan. Apa yang dimaksud sebaik-baik ucapan? Al-Qur'an. Kitabam mutasyabihah sebuah kitab yang mutasyabih. Makna mutasyabih sudah kita jelaskan yang serupa kualitasnya dari kebenarannya dari keadilannya dari keindahan bahasanya dari sentuhannya terhadap jiwa orang yang membaca dan mendengarnya seluruh ayat merata. Lalu Allah menyatakan tak taksyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Membuat bergidiklah, bergetarlah kulit-kulit orang-orang yang takut kepada Allah. Jadi badan kita ngabiri gidik gitu tah. Kemudian melunaklah kulit-kulit mereka dan hati-hati mereka untuk berzikir kepada Allah. Tadinya enggan berzikir, haroream berzikir, tadinya malas. Daripada berzikir lebih baik melamun, menghayal. Daripada berzikir lebih baik evaluasi masa lalu, susun kerja eh, program kerja di masa yang akan datang daripada berzikir lebih baik ini ini ini ini. Kan gitu. Malas haroream. Ya. Hatinya keras untuk berzikir. Tapi ada tapinya, ketika mendengar bacaan ayat Al-Qur'an luluh hatinya lalu bersegera terdorong untuk berzikir. Allah berfirman, Tak minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum Thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Bergetarlah kulit orang-orang yang takut kepada Allah karena mendengar Al-Qur'an itu. Kemudian melunaklah kulit dan hati mereka untuk berzikir kepada Allah. Dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha. Itulah hidayah Allah yang Allah berikan kepada siapa sih yang Allah kehendaki Wa mayyudlilillahu fama lahu min had. Siapa orang yang disesatkan oleh Allah, tak ada seorang pun yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Ayat yang menyatakan siapa yang disesatkan oleh Allah menunjukkan sesatnya seseorang itu apakah dia sesat sendiri? Tidak, dia disesatkan oleh Allah. Kenapa orang itu ibadah? Dia diberi hidayah oleh Allah. Kenapa yang ini disesat, uh, sesat? Dia disesatkan oleh Allah. Yang itu diberi hidayah agar uh, aktif ibadah oleh Allah. Yang ini hari-hari alias cuek untuk melakukan ibadah malah dosa dan maksiat. Sesat, dia juga disatkan oleh Allah. Dua-duanya baik yang perlu hidayah ataupun yang sesat Allah yang menentukan. Allah memberi hidayah sehingga beriman. Allah mencabut hidayah sehingga sesat. Allah memberikan pemahaman-pemahaman yang keliru tentang Islam, akhirnya sesat. Ke sana Allah memberikan pemahaman yang benar tentang Islam, akhirnya tertuntun. Itu semuanya Allah. Bukan sesat sendiri. Loh kalau begitu Allah zalim dong. Tidak adil yang itu diberi hidayah, yang ini disesatkan. Allah maha adil. Kalau Allah menyesatkan seseorang itu karena keadilannya. Salah satu bentuk adilnya Allah dalam menyesatkan orang adalah pasti Allah punya alasan kenapa orang itu disesatkan. Allah laisa bidzallamil 'abid, tidak akan pernah zalim kepada hamba-hambanya. Kenapa dia disesatkan? Pasti ada alasan. Jangankan itu atau ya guru aja yang Murid yang satu mah dipuji, dialus-alus, yang ini mah digetok, dijewer gitu jadi sintrek. Apa di sintrek bahasa Indonesia di begini. Disentil. Ini disentil, diteke, digetok, dijewer, yang itu dipuji ta, ya anak bapak mah, ya anak batur. Di, di, di, diperlakukan secara beda. Adil nggak guru? Adil. Karena alasannya yang dielus-elus, yang dipuji anak bapak maya. Baik, nurut, pinter. Setiap PR selalu dikerjakan. Ainu dijewer, disintrek, digetok. Waduh, bandel, bedang, wangkelang, palang, tara nurutnya. Bodoh deh. Ya. Dikasih PR, gak pernah dikerjakan. Sampai guru G udah taluk kumaha mm, Menghukum orang yang kayak seperti ini. Ya, ketika menerangkan malah ngahereyan batur, ya. Katingali nu khusu dilihat tengah gambar. Aduh, di kumaha teh budak nu kitu? Dijewer, disintrek, digetok. Adil tidak adil. Agar dia kapok, agar dia berubah. Agar dia berubah menjadi baik, menjadi rajin, menjadi pintar. Itu orang, itu guru. Apalagi Allah Azza wa Jalla yang keadilannya maha sempurna, keadilannya tidak dicampuri oleh sedikit pun kezaliman kepada hamba-hambanya. Allah pun mencela orang-orang mukmin yang ketika mendengar bacaan Al-Qur'an itu ternyata tidak khusyuk dan inilah kebanyakan orang mukmin zaman kiwari. Zaman ayana, zaman kiwari itu, Zaman sekarang. Mendengar bacaan Al-Qur'an tidak khusyuk. Hatinya tidak bergetar, keimanannya tidak nambah. Dicela oleh Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman dalam Al-Hadid ayat yang ke-16 Alam ya'ni lilladina amanu antaksha takhsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladhina utul kitaba min qabl fa fatala alaihimul amad fa qasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun Belumkah tiba saatnya kepada orang-orang yang beriman untuk khusyuk hati-hati mereka dalam berzikir kepada Allah dan apa-apa yang turun berupa kebenaran dan janganlah mereka menyerupai seperti ahli kitab sebelumnya setelah berlalu beberapa lama mengeraslah hati-hati mereka dan kebanyakan mereka adalah orang fasik Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an menyatakan dulu kami lalai dari membaca Al-Qur'an Lalai dari menghayati bacaan Al-Quran Sampai turun ayat ini Dan jarak antara Kelalaian para sahabat dengan turunnya ayat ini selama 4 tahun Selama 4 tahun lalai Al-Quran dibaca tapi tidak ada penghayatan Sampai turun ayat ini belumkah tiba masanya bagi orang-orang beriman untuk khusyuk hatinya dalam berzikir kepada Allah Jangan menyerupai ahli kitab. Nah ini celaan Allah Azza wa Jalla kepada yang tidak apa tidak menghayati Al-Quran ketika dibacakan. Ayat-ayat yang tadi menjadi dalil yang paling jelas tentang pentingnya membaca Al-Quran, menghayatinya dengan perhatian yang penuh sehingga memberi efek kepada hati dan Al-Quran menghayati Quran itu seagung-agung perkara yang bisa menambah iman terlebih apabila Al-Quran diperhatikan dihayati maknanya dan difahami juga maksudnya berkata Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah rahimahullah beliau menjelaskan dalam kitab Miftahud Daris Sa'adah Miftahud dari saada itu luar biasa. Ini mungkin kunci kebahagiaan hidup dunia akhirat. Uh, bertaburan dalam kitab ini. Makna miftahud dari saada artinya kunci ya negeri kebahagiaan. Negeri kebahagiaan apa? Ya surga. Kunci surga itu apa? Itu berisi penjelasan bagaimana caranya agar kita berbahagia dengan bahasa yang luar biasa mengandung atau memiliki daya sentuh yang sangat besar kepada hati para pembacanya. Berkata Imam Al-Qayyim dalam kitab Miftahud dari Sa'adah halaman 204 kata beliau wabil jumlah fala syai'an anfa'u lil qalbi min qira'atil Qur'an bit tadabburi wat tafakkur فإنه جامع لجميع منازل السائرين وأحوال العاملين ومقامات العارفين وهو الذي يورث المحبة والشوق والخوف والرجاء والإنابة والإنابة والتوكل والرضا والتفويض والشكر والصبر وسائر الأحوال التي بها حياة القلب وكماله وكذلك yazjaru an jami'i sifat wal af'al al madmumah allati fiha fasadul qalbi wa halakuh Kata beliau tidak ada sesuatu pun yang lebih bermanfaat bagi hati dibanding membaca Al-Quran dengan penghayatan dan pemikiran. Itu yang paling bermanfaat bagi hati. Baca Quran dengan khusyuk. Faham makna. Karena hal itu memadukan, mengumpulkan seluruh kedudukan-kedudukan orang-orang yang ingin menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Kumpulan dari seluruh sifat-sifat baik orang-orang yang beramal untuk bahagia di alam baka dan kumpulan sifat-sifat yang dibutuhkan untuk mencapai derajat para arifin. Membaca Quran dan menghayatinya akan mewariskan mahabbah dan syauk. Apa mahabbah? Rasa cinta kepada Allah. Apa syauk? Rasa rindu kepada Allah. Menghimpun juga atau melahirkan rasa khauf. Melahirkan roja. Bukan nama radio. Tapi maksudnya rasa harap kepada Allah. Inabah dan tawakal. Ridha dan tafid. Tafid itu menyerahkan urusan kepada Allah. Rasa syukur dan sabar. Dan seluruh sifat-sifat yang bisa menyebabkan hati menjadi hidup dan hidupnya pun secara sempurna. Demikian juga Al-Quran bisa menjauhkan dari seluruh sifat-sifat dan perbuatan yang tercela yang bisa merusak dan menghancurkan hati. Coba bayangkan saja umpamanya bagaimana tidak Al-Quran menjadi uh, hal yang bisa me, me, melahirkan mahabbah, cinta kepada Allah. Karena dalam Al-Quran banyak ditemukan seabreg kebaikan-kebaikan Allah kepada manusia. Dalam al lah kita temukan bahwa Allah lah yang memberi kehidupan, memberi rizki, memberi kesehatan, memberikan kesenangan, kebahagiaan, memberikan ini itu. Semua yang Allah, yang dibutuhkan oleh manusia Allah sediakan di muka bumi. Walladhi ja'ala lakumul arda ah, ah, apa namanya? Allahu khalaqal arda, Allahu khalaqalakum ma fil ardi Jamia. Allah telah menciptakan semua yang ada di muka bumi ini semuanya untuk kalian. Diberikan. Bager pisan Allah mah. Mengetahui bagernya Allah, dermawannya Allah, baiknya Allah kepada kita. Mengetahui Allah itu kalau kita berdosa sebesar apapun lalu taubat diampuni nggak ada dendam. nggak ada kesumat. Mengetahui bahwa Allah Azza wa Jalla kalau seorang berdosa dan tidak tobat, Allah beri tempo usianya panjang biar dia tobat dulu atau melakukan banyak kebaikan yang bisa menghapus dosa-dosa tadi. Oh pokoknya mah bager we. Maka lahir cinta kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Mengetahui dalam Al-Quran bahwa Allah Azza wa Jalla itu dahsyat siksanya. Sangat pencemburu. Kalau Allah mengadab, uh dahsyatnya siksa Allah itu luar biasa. Di alam kubur, apalagi di akhirat, bahkan juga di dunia. Bencana-bencana alam yang sangat besar yang tidak bisa diantisipasi oleh teknologi secanggih apapun, itu azab Allah SWT. Di daerah sono, Eropa, kadang sebagian Amerika, kadang sebagian Timur Tengah, ada angin yang apa menyapu seluruh permukaan bumi yang puncaknya langsung nyambung ke awan. Ya. Apa tornado ya? Tornado, twister, angin puyuh di gurun gurun yang panas ada angin bahorok panasnya dan kencengnya luar biasa pohon-pohon ketimpa angin itu hurung itu menyala manusia yang kena angin itu gosong langsung jadi apa namanya wangi wangi sate binatang yang kayak begitu asak ya teman tinggal am tsunami gempa bumi itu di, di alam dunia itu dahsyatnya luar biasa kehancuran yang ditimbulkannya itu wah bisa ribuan orang, ratusan ribu orang mati bergelimpangan. <clears throat> itu di dunia. Di alam kubur lebih dahsyat, di akhirat jauh lebih dahsyat lagi. Takutlah kita ya mengetahui Allah itu sehebat itu azabnya. Dan seterusnya. Jadi orang yang mentadaburi Al-Qur'an akan lahir sifat-sifat seperti itu. Lalu kata Al-Imam Ibnu Qayyim, "Falau 'aliman nasu ma fi qira'atil Qur'an bitadabbur, lastaghallu biha an kulli ma siwaha." Fa idza qara'ahu bitafakkurin hatta marra bi ayatin wa huwa muhtajun ilaiha fi shifai qalbihi kararaha walau mi'ah marrah. Walau lailah Faqira'atu ayatin bitafakkurin wa tafahumin khairun min qira'ati khatamatin bighairi tadabburin wa tafahumin wa anfa'u lil qalbi wa anda ila husulil iman wa dhauqi halawatil Qur'an. Seandainya manusia mengetahui Seluruh keutamaan yang terdapat dalam membaca Al-Quran dengan penghayatan Seandainya mengetahui Pasti mereka akan menyibukkan diri dengan hal itu Dibanding yang lain-lainnya Ini mushaf Ini tablet Disodorkan mening mushaf, mening tablet Orang-orang yang tidak mengetahui lezatnya mentadabi Al-Quran pasti akan ngambil tablet. Padahal pahit tabletnya. <laughs> atau komputer, iPad, atau yang sejenisnya. ya Daripada musaf Al-Quran. Seandainya manusia mengetahui keutamaan mentadabir Al-Quran, pasti mereka akan menyembuhkan dirinya daripada yang lainnya. Disodori iPad enggak, disodori Eh, laptop enggak, disodori apapun enggak. Ini Quran. Apabila dia membaca dengan tafakur, dengan penghayatan. Sehingga dia melalui satu ayat yang sangat dia butuhkan untuk mengobati penyakit hatinya dia pasti akan mengulang-ulang ayat itu walaupun seratus kali, walaupun semalaman. Umpamanya orang yang banyak melakukan perbuatan dosa. Dia umpamanya ragu apakah dosanya ini akan diampuni atau tidak kalau dia tobat. Lalu dia membaca Al-Quran. Lalu umpah dia menemukan ayat yang menyatakan salah satu ciri orang bertakwa adalah walladzina idza fa'alu fahishatan terus au dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam ya- yusirru ala ma fa'alu ya'lamun. Orang bertakwa itu adalah orang yang apabila dia berbuat fahisyah. Fahisyah itu perbuatan keji. Ini dosa besar. Bukan kecil. Au dhalamu atau zolim kepada diri sendiri. Ini juga dosa besar. Zakarullah. Dia cepat ingat kepada Allah. Lalu minta ampun atas dosa-dosanya. Ini memberi harapan enggak? Iya, memberi harapan. Duh, saya dosanya gede ui, Tapi ayat ini menyatakan orang takwa oge osok digebrus karena dosa nu gede ta. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim lalu dia minta ampun atas dosa-dosanya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Siapa yang bisa mengampuni dosa selain Allah? Walam yusirru ala ma fa'alu. Dia tidak terus-terus melakukan dosa itu padahal dia tahu. Orang yang berdosa ingin tobat ragu, tobatnya diterima apa enggak saking gedenya dosanya. Baca ayat ini, ah, ini yang sesuai dengan saya nih. Dia akan ulang lagi. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha lidzunubihim. Gitu ya. Dengan penghayatan karena itu dialami oleh dirinya. Dia bisa menangis terharu bager nggak Allah teh ka orang ka jelema nu baung siga kieu ge masih gede hampura kan gitu ya cari terjemahannya tapi itu indah baik banget Allah ke orang yang kaya kita yang bandel yang nekat yang berani lancang melanggar aturan Allah Subhanahu wa tapi ternyata kalau tobat Allah masih maha pengampun. Dia bisa mengulang ayat itu ratusan kali walaupun semalaman. Maka membaca ayat-ayat Allah dengan penghayatan, dengan memahami makna jauh lebih baik daripada ya membaca Al-Quran khatam satu uh, mushaf tapi tanpa penghayatan. Membaca satu ayat dengan penghayatan lebih baik daripada membaca seluruh Al-Quran tanpa penghayatan. Selain lebih baik wa anfa lil qalbi, lebih bermanfaat bagi hati. Wa ad'a ila husulil iman wa dzauqi halawatil Quran dan lebih memotivasi dia untuk meraih iman dan merasakan manisnya bacaan Al-Qur'an. Al-Quran itu begitu manis Rasanya untuk dihayati Dan hanya orang-orang yang Allah berikan anugerahlah yang akan merasakannya Berkata Syekh Muhammad Rashid Ridha rahimahullah Wa'lam anna quwwatad din wa kamal al iman Al-ihtida'u bihi wal 'amalu bi amrihi wa nahyihi. Eh, lewat seayat eh sabaris. Ulangi, wa'lam anna quwwatad din wa kamalal iman wal yaqin la yahsulani illa bi kathrati qira'atil Qur'an wa istima'ihi ma'at tadabburi bi niyatil ihtida' bihi wal amali bi amrihi wa nahi fal imanu id'ani as-sahih yazdadu wa yuqawi wa yam yan wa yunmi wa tarat tatarattabu alaihi atharuhu min al-a'mali salihah wa tarkil ma'asi wal fasad bi biqadri tadabburil Qur'an wa yanqusu wa yad'ufu ala hadhihi nisbah min man taraka tadabburahu Syekh Muhammad Rashid Ridha menyatakan ketahuilah bahwa kekuatan agama dan kesempurnaan iman dan yakin tidak akan diraih kecuali dengan memperbanyak membaca Al-Qur'an dan mendengarkannya disertai dengan penghayatan dengan niat mengambil hidayah dengannya dan mengamalkan perintah menjauhi larangan. Lihat. Kesempurnaan iman bisa diraih dengan membaca Al-Qur'an atau mendengar dengan niat apa? Dengan niat mengambil hidayah dari Al-Qur'an itu. Dengan niat untuk diamalkan. Perintahnya dijauhi larangannya. Ya. Keimanan yang benar akan bertambah. Akan menguat. Akan berkembang dan melahirkan dorongan untuk beramal soleh, melahirkan dorongan untuk meninggalkan maksiat dan kerusakan sesuai dengan kadar penghayatan dia kepada Al-Quran. Semakin mendalam penghayatan kita kepada Al-Quran Semakin besar dorongan untuk beramal soleh Semakin besar dorongan untuk menjauhi kemaksiatan Sebaliknya iman akan berkurang, akan melemah Sesuai dengan kadar meninggalkan bacaan Al-Quran yang dia lakukan Semakin lalai dari Al-Quran Semakin melemah iman Lalu dia melanjutkan. Wa ma amana aktsarul Arab illa bi bisima'ihi wa fahmihi. Wala fatahul aqtar wa masarrul amsar wattasa'a umara imranuhum wa azuma sultanuhum illa bi ta'thiri hidayatihi وما كان الجاهدون المعاندون من زعماء مكة يجاهدون النبي صلى الله عليه وسلم يسدونه عن تبليغ دعوة ربه إلا بمنعه من قراءة القرآن على الناس وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون Wa ma dha'ufal Islam mundul qurun mundul qurun al-wusta hatta zala aktsaru mulkihi illa bihajri tadabburul Qur'an wa tilawatuhu wal amalu bih. Kata masih Syekh Muhammad Rashid Ridha rahimahullah. Tidaklah kebanyakan orang Arab beriman kecuali karena mendengar Al-Qur'an dan memahaminya. Tidaklah kaum muslimin para sahabat menaklukkan banyak negeri, banyak negara dan tidaklah kekuasaannya bertambah luas. Juga tidaklah pengaruhnya bertambah kuat. Kecuali karena efek dari hidayah karena membaca Al-Quran. Tidaklah orang-orang yang menentang, memerangi dari kalangan tokoh-tokoh Mekah, tidaklah mereka memerangi Nabi Muhammad SAW, tidaklah mereka menghalang-halangi menyampaikan dakwah, kecuali karena penolakan mereka kepada Al-Quran. Menghalang-halangi agar jangan sampai Quran ini sampai dibacakan ke tengah manusia. Di kantor. Di apa? Dimentahkan dakwah Nabi SAW. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Fusilat 26. Wa qala kafaru. Orang-orang kafir berkata, "La tasma'u lihat Al Qur'an." Jangan kalian dengarkan Quran ini wa alghau fihi abaikan anggap saja radio butut gitu tanya la'allakum taglibun agar kalian menang jaya jadi ketika Nabi saw menyampaikan Quran dikantor oleh mereka dengan mengatakan jangan didengar jangan dengar itu sesat dan menyesatkan gitu dan tidaklah melemah Islam sejak abad pertengahan sehingga kerajaan-kerajaan Islam hancur dan bubar Kecuali karena disebabkan mereka mulai meninggalkan Al-Quran Meninggalkan membacanya, mentadaburinya dan mengamalkannya Ingat Inna allaha yarfa'u qawman bihadal kitab wa yadau bihi akharin. Ini berlaku bagi komunitas, bagi individu juga. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat kemuliaan suatu kaum karena Al-Quran. Suatu kaum akan mulia, akan jaya, akan unggul dibanding umat yang lain kalau dia mentadaburi Al-Quran. Baca, mentadaburi, meyakini, mengamalkan, mendakwahkan. Dijamin mulia Allah akan angkat dia. Wa yadau akhirin dan Allah akan menghinakan suatu kaum juga karena Quran ini. Dengan cara Kaum itu mengabaikan Quran, ditinggalkan Al-Quran, tidak dibaca-baca Hasan Kecuali kalau waktu-waktu tertentu saja. Baru dibaca Al-Quran, baru dibuka Al-Quran. Maka Allah akan hinakan dia karena dia juga mengabaikan Al-Quran. Allah mengabaikan dia sesuai dengan kadar pengabaian dia kepada al quran Al Karim. Perkataan Syekh Muhammad Rashid Ridho ini diungkapkan dalam Mukhtar Tafsir Al-Mannar. Berdasarkan hal itu, maka Mu'alif berkata, "Fal Qur'anul Karim huwa min a'zami muqawwiyatil iman wa anfa' wa da'a anfa'u dawa'i ziyadatihi wa huwa yazidu imanil 'abdi min wujuhin mutaandidah." Berdasarkan semua keterangan tadi bahwa Al-Quranul Karim adalah sebesar-besar perkara yang bisa menguatkan iman. Yang paling bermanfaat dan paling memberikan motivasi untuk menambah iman. Dan iman seorang hamba akan bertambah dari segala segi karena Al-Quran ini. Berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ويقويه من وجوه كثيرة فالمؤمن بمجرد ما يتلو آيات الله ويعرف ما ركب عليه من الأخبار الصادقة والأحكام الحسنة يحصل له من أمر الإيمان خير كثير فكيف إذا أحسن تأمله وفهم مقاصده وأسراره Kata beliau, bacaan Quran akan menguatkan dari banyak aspek. Seorang mukmin hanya dengan membaca ayat Allah, hanya dengan baca dia akan mengetahui ya informasi yang benar dan hukum-hukum yang baik dan adil. Dan ini akan bisa menambah iman yang sangat banyak, kebaikan yang sangat banyak. Itu hanya sekedar membaca. Maka apalagi apabila dia selain membaca, membaguskan bacanya juga menghayati, memperhatikan maknanya, memahami maksud-maksud kandungan dan rahasianya, pasti akan lebih besar lagi manfaat yang bisa dihasilkan dari hal itu. Ya. Ikhwan ini beberapa ayat yang menjelaskan tentang efek bacaan Al-Quran kepada iman. Adapun hadis-hadis yang sahih yang menerangkan tentang efek membaca Al-Quran terhadap keimanan adalah pertama hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Hadis ini kita bahas Selasa depan. Sekarang sudah jam 11 lewat Sebab kita cuma sampai setengah 12 Setengah jam kita akan gunakan untuk tanya jawab Dipersilakan Ikhwan dan Ahwat untuk mengajukan pertanyaan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa ashabi wassalam Ya, pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu-ibu, ngaji belum selesai nih. Pengajian eh, tanya jawab bagian dari pengajian. Sekarang ibu-ibu begitu udah selesai tuh udah dianggap bubarnya, Ada ruang ngobrol. Para pasti ada tanya jawab. Bagaimana kita menyikapi keadaan perang yang sedang terjadi di Suriah antara mujahidin dan kaum syiah yang bersekutu dengan komunis dan apakah ini merupakan tanda-tanda perangan akhir zaman antara umat Islam dan kafir ya kita wajib mendukung kaum muslimin melawan syiah apapun bentuk dukungan kita minimal doa, minimal prihatin kalau ada penggalangan donasi untuk ke sana dan penggalangnya adalah yang amanah, ya kita kumpulkan dana. Berikan kirimkan ke sana. Ya. Semoga itu tidak terjadi di Indonesia. Bagaimana kita menyikat menyikapi takdir yang kurang baik pada diri kita apakah itu azab atau ujian dan apa yang membedakan antara azab dan ujian yang terjadi pada diri kita dua-duanya setiap musibah mengandung dua-duanya azab ya ujian ya disebut azab karena musibah itu bisa menghapus dosa-dosa kita Dosa yang terhapus sebanding dengan kadar penderitaan yang kita alami dengan ujian itu. Disebut ujian karena menguji bagaimana sikap kita menghadapi musibah itu. Apa sabar? Terus melakukan upaya yang diperintahkan oleh syariat. Berdoa kepada Allah mendekat konsul kepada orang berilmu agar tidak salah langkah? Ataukah dia putus asa, mabuk-mabukan, ngedrugs, pergi ke dukun, atau gimana? Kalau ternyata begitu dapat musibah itu dia liurlah, mening teler. Dia tidak lulus dalam ujian, dia nambah dosa dan semakin terpuruk. Atau saya memang tidak mau mabuk haram, meningkat dukun tambah haram. Nanti terjerumus ke dalam syirik. Tapi kalau konsulnya kepada orang yang berilmu tentang syariat. Ustaz saya mengalami ini, apa yang harus saya lakukan? Maka akan diberikan pedoman yang harus dilakukan oleh orang tersebut. Maka dia lulus dari musibah tadi. Jadi dalam musibah dua-duanya ada. Ya azab karena menghapus dosa-dosa kita yang lalu Ya juga ujian bagaimana sikap kita ketika menghadapi musibah itu ya. Dua-duanya ada. Apakah salah apabila dalam diri kita ada kekhawatiran bahwa amal kita tidak diterima karena tidak ikhlas padahal kita berusaha selalu ikhlas dan setiap beramal. Itu gak salah, itu bagus dan itulah yang harus dilakukan. Dan itulah sikap para sahabat, ya. Allah menyatakan alladzina uh, eh, nama atau wa qulubuhum wajilah. Mereka itu adalah orang-orang yang telah mengamalkan amal-amal soleh yang mereka lakukan, tapi hati-hati mereka takut. Kata Aisyah, apakah mereka, ayat ini tentang pencuri, tentang pemabuk dan pe, pe, pezina karena hati mereka takut? Kata Nabi bukan. Mereka adalah orang yang beribadah, beramal soleh, tapi mereka takut ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Ya kita harus memiliki sikap seperti itu Maaf keluar dari tema Berapa jarak yang diperbolehkan untuk mengkosor sholat Tidak ada jarak yang disebut Karena dalil yang ada berbeda-beda Dalam hadis riwayat Imam Muslim dikatakan cuma 3 mil atau tiga farsah seperti hadis sahih riwayat Muslim Imam Muslim karena Rasul sallallahu alaihi wasallam idza kharaja masyarata salasati amyalin aw faras yaqsalla raqasain Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apabila pergi safar keluar sejauh tiga mil beliau dikosor dua rakaat tapi dalam riwayat yang lain ada yang sehari semalam ada yang macam-macam Menyimpulkan dari seluruh hadis yang ada di tangan itu para ulama menyatakan bahwa jarak safar tidak ditetapkan oleh jarak tapi kembali kepada uraf kebiasaan di daerah tempat kita hidup. Jadi kalau dari desa kita di tempat kita hidup pergi ke Anu sudah disepakati sebagai nyabak safar maka safar. Umpamanya orang Bandung mau pergi ke Cianjur. Cianjur dekat apa jauh? Cuma paling berapa? 50 km ada ya? 50 km. Tapi semua apakah safar apa tidak? Lihat orang Bandung. Kemana? Nyaba. Kemana? Ke Cianjur. danannya beda dengan kalau hanya ke alun-alun. Kalau ke Cianjur pakai sepatu, bajunya juga yang setahun sekali dipakainya gitu. Bekalnya juga agak tebal. Sisir dibawa. bawah. karena itu diginding gitu ke mana? Nyaba tuh. Ke mana ke Cianjur? Berarti ke sana sudah safar. Walaupun secara individual menurut pribadi orang tersebut tidak karena dia sehari-hari ke sana kemari. Yang menjadi ukuran bukan uh, kasamata pribadi tapi urf umumnya orang di tempat kita hidup, ya. Mungkin ada orang yang hampir setiap hari ke Jakarta dari Bandung. Saya mah asa jalan kacai ke Jakarta teh pakai sandal capit tuh. Jadi asal nyaba bukan menurut dia tapi menurut umumnya orang di tempat kita hidup, ya. Dari sini ke Singapura mungkin cuma satu setengah jam. Dan tidak lelah tekesangan. Tinggal masuk pesawat tidur begitu bangun sudah pesawat sudah sepi. <laughs> orang sudah pada turun dia masih ngorok. Begitu bangun supir naga tidak ada. Supir Pilot lagi sudah turun. Sudah sampai di Singapura. Tiap hari begitu. Tetap dia safar karena menurut mayoritas orang Bandung ke Singapura ya jauh dan safar. Bagaimana kalau kita di tanah suci untuk umroh dan haji? Apakah selama di sana mengkosor sholat? Kalau bagi laki-laki Salatlah selalu di masjid. Jangan di jamak, jangan di kosor. Kenapa jangan di kosor? Karena berjamaah dengan imam yang mukim. Imam 4 rakaat wajib kita 4 rakaat. Kecuali kalau umpah kita tidak akan sholat di masjid karena ada uzur. Bang mungkin sakit nggak gak mampu umpah ke sana atau para wanita lebih baik di hotelnya daripada di masjid lalu dia sholat di hotelnya maka kalau tidak berjamah dengan yang mukim ya lebih utama di kosor atau umpah dari Madinah mau pergi ke Mekah berangkat ba'da zuhur jadi sholat Zuhurnya berjamah dengan imam Empat rakaat lalu langsung asarnya dijamak sekaligus dikosor. Karena pada sholat pada sholat duhur sekitar jam 2an setengah tiga langsung berangkat asar itu masih di jalan. Jadi sampai di sana malam jam 8 atau jam 9 malam. Jadi boleh dijamak ke zuhur sekaligus dikosor karena tidak berjamaah dengan imam yang mukim. Tapi kalau berjamaah jangan jamaah, jangan kosor. Apakah dosa-dosa manusia yang menyebabkan dia tidak diberikan hidayah dan taufik oleh Allah? Semua dosa itu menghalangi hidayah. Semua kebaikan itu bisa mengundang hidayah. Tapi ada manusia yang bertobat mendapat hidayah taufik dari Allah Padahal sebelumnya hidup dalam maksiat dan dosa-dosa Apakah memang ada manusia yang sudah ditakdirkan ke neraka? Ya ada Sudah ditakdirkan ke neraka, ke surga Semuanya sudah Kita juga sudah ditakdirkan Apa kita ke surga, apa ke neraka Sudah Allah takdirkan Cuma kita nggak tahu Apa kita ke surga, apa ke neraka Maka jangan dijadikan sebagai apa? bahan pertimbangan lah. Saya kan sudah ditakdirkan walaupun sekarang jungkal jumpal ibadah tetap lah ke neraka. Kita nggak <laughs> tahu, siapa tahu kita ke surga. Makanya berupayalah untuk beribadah dan meramal sholat Nah, adapun kalau ada orang ahli maksiat tiba-tiba dapat hidayah, tobat. Kenapa? Karena pasti dia melakukan sebuah kebaikan Kebaikan itu oleh Allah dianggap layak diberi hidayah. Mungkin kebaikannya di bidang sosial dia dermawan kepada orang gitu ya. Dia menolong orang pada momen yang sangat berat untuk menolong. Dan itu pahalanya gede. Dia melepaskan orang dari kesulitan. Kesulitan yang sangat besar dan dia begitu ditolong mendoakannya luar biasa ya Allah limpahkan rahmatmu kebaikanmu hidayahmu kepada di, dikabul oleh Allah diberi hidayah nah ini yang Allah ketahui kita tidak tahu nah ayatnya jelema jahat-jahat eh. dapat hidayahnya jahatnya luar biasa tapi kok bager jadi ahli masjid kita nggak tahu karena tidak setiap saat kita memantau kegiatan dia kita juga nggak tahu kondisi hatinya. Kita nggak tahu kebaikan yang dia lakukan di belakang kita. Tapi Allah Maha tahu semuanya. Jadi seolah-olah kalau ada orang jahat terus jadi baik itu tidak rela. Ya. Sambut. Jadi Allah Maha mengetahui jauh lebih tahu daripada kita. Bagaimana jika lebih mendahulukan menghafal Quran tapi tidak disertai artinya Mana yang lebih utama Dan bagaimana jika membaca tapi bacaannya tidak tepat Tapi disertai mentadaburi artinya Maksud tidak tepatnya salah tajwid makhraj gitu ya Taib Hendaklah setiap kita memiliki waktu khusus untuk menambah hafalan dan membaca secara musalsal ada jadwal. Jam sekian sampai jam sekian waktunya menghafal. Jam sekian sampai jam sekian waktunya memurojaah. Jam sekian sampai jam sekian waktunya membaca. Tidaklah ada sehingga tidak berebut mana yang harus didahulukan enggak, enggak harus diperbenturkan seperti itu. Harus ada waktu-waktu untuk semua itu ya secara khusus. Kalau ada orang yang belum benar bacaannya, benarkan dulu belajar tajwid dan makhraj. Memang ikhtilaf para ulama. Syekh bin Baz menyatakan tajwid tidak wajib. Tapi Syekh Al-Albani rahimahullah menyatakan wajib. Salah satu alasannya karena salah tajwid bisa salah arti. Ada penambahan huruf yang pondok dibaca panjang, yang panjang dibaca pendek. Ketika yang panjang dibaca pendek mengurangi satu huruf, membuang satu huruf. Ketika yang pendek dibaca panjang menambah satu huruf dan itu men, me, me, me, merubah arti la dibaca panjang dengan la dibaca pendek artinya bertolak belakang la dibaca panjang artinya tidak kalau la dibaca pendek artinya pasti umpamanya orang mengatakan la ilaha illallah nya pendek apa maknanya pasti ya La ilaha Pasti ada ilah Illallah selain Allah Kalau la-nya penuh Tapi kalau la-nya panjang La ilaha Tidak ada sesembahan selain Allah Artinya bertolak belakang kan Makanya hati-hati yang komat Dan yang apa sebelum setelah, sebelum Adhan Dan sampai Setelah Hayal al falah La ilaha illallah gitu. Jalannya dibaca pendek. Kalau la dibaca pendek artinya lam taukid. Pasti ada sembahan selain Allah. Ini musyrik. Tapi harus dibaca panjang. La ilaha illallah. Demikian juga yang qomat. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Lainnya dibaca pendek. Berarti pasti ada sembahan selain Allah. Itu kesalahannya fatal. Panjangkan la ilaha illallah. Ya. Terakhir panjang ting <laughs> Apakah saat ini banyak bencana dan kemaksiatan di dunia yang terjadi karena hukum syariat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an diganti oleh hukum buatan manusia yang tidak sempurna. Bagaimana sikap kita? Ya, semua musibah itu karena dosa apapun bentuk dosanya, ya. Salah satunya itu dan yang lainnya karena merajalelanya kebidahan, perbuatan syirik, perbuatan kufur. Allah menghukum, salah satu hukuman yang Allah berikan kepada kaum muslimin, diberinya pemimpin yang zalim. Yang menekan kaum muslimin dan membiarkan secara bebas orang-orang yang memusuhi Islam bergerak di negara tersebut. Itu salah satu azab Allah. Diberikan pemimpin yang akan menyengsarakan mereka Salah satu bentuk azab Allah karena kaum muslimin menjauhi Al-Quran dan As-Sunnah. Cukup sampai di sini saja dulu kita siap-siap sholat duhur. InsyaAllah kita berjumpa kembali selasa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyadu an la ilaha ila ant. Astaghfiruka. Wa atubu ilaik alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.